beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin yang ke 93 dan poin-poin yang setelahnya yaitu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Qala Imam Tahawi rahimahullahu taala, wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kami tidak berlebih-lebihan dalam cinta kepada salah seorang di antara mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Kami tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ Kami membenci orang yang membenci mereka. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum dan dengan selain kebaikan menyebut mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khairin dan kami tidak menyebut tentang para sahabat kecuali yang baik-baik وحبهم إيمان وحبهم دين وإيمان وإحسان Cinta kepada sahabat adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun wa tughyanun dan membenci mereka para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan sikap yang berlebih-lebihan melampaui batas. Ini diantara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW dan pembahasan ini selalu ada di semua kitab akidah. Pertama-tama tentang definisi sahabat. Siapakah sahabat itu? Sahabat adalah man laqiya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك Sahabat adalah orang yang bersumpah Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Jadi sahabat adalah orang yang pernah ketemu Nabi Muhammad SAW Walaupun hanya sekali ketemunya Walaupun hanya sebentar ketemunya Ketika bertemu beliau dalam keadaan iman Dan ketika meninggal dunia dalam keadaan iman Itu namanya sahabat Adapun orang yang iman pada masa beliau Tapi tidak pernah ketemu beliau Maka itu tidak disebut sahabat seperti Najasyi, Raja Najasyi dari Habasyah. Iman satu masa dengan beliau tapi tidak sempat ketemu beliau. Jadi ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan iman dan mati pun dalam keadaan iman. Seandainya ketika ketemu Nabi Muhammad SAW iman, lalu setelah itu sempat sempat murtad, sempat keluar dari keimanan lalu kembali iman lagi dan mati dalam keadaan iman, maka dia tetap dianggap sebagai sahabat. Karena ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan matinya dalam keadaan iman. Para sahabat adalah merupakan generasi yang paling afdal dan umat yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam karena mereka ketemu langsung dengan Rasulullah SAW dan mereka adalah merupakan murid-murid Rasulullah SAW Mereka beriman kepada beliau, mereka berjihad dengan beliau dan mereka mengambil ilmu dari beliau. Sahabat ini adalah orang-orang pilihan. Para sahabat ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Banyak sekali ayat-ayat pujian kepada para sahabat di antaranya di dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim وأثابهم فتحا قريبا Allah telah ridha kepada orang-orang beriman Allah ridha kepada mereka ketika mereka membaiatmu di bawah pohon yaitu baiatur ridwan ketika perjanjian Hudaybiyah Allah ridho kepada mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min athari sujud dan seterusnya. Ayat ini adalah pujian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang baik. Mereka selalu rukuk sujud mencari ridho Allah, karunia Allah dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelah itu, kemudian yang setelahnya lagi. Jadi generasi paling baik adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwan fil aqwafil rahimakumullah wajib orang Islam untuk mencintai para sahabat semuanya tanpa kecuali. Dengan nas-nas ayat-ayat Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Allah juga mencintai para sahabat. Rasulullah SAW juga mencintai para sahabat. Mereka berjihad di jalan Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan agama Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, mulai dari yang barat, timur, utara, selatan. Mereka membela Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada beliau. Mereka mengikuti nur Al-Quran yang diturunkan bersama-sama Rasulullah SAW. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang ansor dan muhajirin atau muhajirin dan ansor secara khusus di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون dan seterusnya panjang luar biasa mereka sangat mengutamakan saudaranya bahkan mereka lebih mengutamakan saudaranya sesama kaum beriman daripada diri mereka sendiri lalu Allah mensifati orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Mestinya yang datang setelah sahabat itu mendoakan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. dan yang paling berhak mendapat doa ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kau jadikan di hati kami ada dengki kepada orang-orang beriman, terutama kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada benci. Ayat ini perintah memintakan ampun untuk para sahabat dan melarang kita ada benci kepada sahabat. Kalau kita tidak memintakan ampun untuk sahabat dan kita membenci sahabat, berarti kita melanggar ayat ini. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah karena ada beberapa kelompok ketika mensikapi para sahabat, ada kelompok yang mereka mencintai sahabat tapi membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci ahlul bait. Mereka dikenal dengan kelompok Nawasib. Mereka adalah orang-orang munafik. Cinta kepada para sahabat tapi membenci ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW Ada lagi sebaliknya, mereka mencintai ahlul bait, berwalak loyal kepada mereka tapi membenci para sahabat, bahkan melaknat, mengkafirkan, menjadi mati. Mereka adalah kelompok rawafid dan dua-duanya adalah sama-sama jeleknya ahli sunnah wal jamaah cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta yang wajar dan tidak melampaui batas. Dan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdol adalah al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in yang Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ Berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar rafidun sepeninggalku yang mereka mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Peganglah dengan teguh dan gigitlah dengan gerahanmu. Khulafa ar rafidin adalah Abu umat, Umar, dan Ali. Kemudian setelah itu al-ashrah al Mukasyarun, bil jannah. sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga Yang sebentar lagi ada pembahasannya. Kemudian ahlul badar, para peserta perang Badar. Para peserta perang Badar karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Kemudian Ahlul Bayatir ridwan yang ikut serta dalam Bayatir ridwan yaitu bayat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya kemudian muhajirin kemudian ansor semua para sahabat adalah baik semuanya harus kita cintai kemudian ikhwan wa wabarakatuh rahimakumullah kalau toh seandainya ada kesalahpahaman di antara para sahabat maka itu adalah ijtihad di antara mereka memang ada fitnah di antara mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi Seperti fitnah terbunuhnya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala Dari sini timbul fitnah-fitnah yang setelahnya yaitu kemudian ada perang Siffin antara kelompoknya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian ada perang Jamal antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Maka sikap kita di sini tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Allah menyelamatkan pedang-pedang kita daripada menumpahkan darah mereka, maka jangan kita mengotori mulut-mulut kita dan hati-hati kita dengan menjadi maki mereka. Tidak usah pro dan kontra, karena mereka saat itu berada dalam fitnah, bingung, sehingga mereka harus beristihad semampu mereka yang benar dapat pahala dua yang salah dapat pahala satu dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka banyak kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Ibaratnya itu air dua kolak, air dua kullah, kena najis satu tetes, maka najisnya hilang oleh air yang banyak itu. Yang wajib adalah kita mengucapkan keridoan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencari-cari alasan untuk membela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih faedahnya? Kita pro dan kontra. Saya berpihak ke sahabat ini, saya anti itu, tidak ada faedahnya. Justru akan mengotori hati kita. Yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ikut campur pertikaian yang ada di kalangan para sahabat. Ini juga sebagai pengamalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Fa wal ladzi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau sekiranya seorang dari kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka masih kalah dengan satu mud atau setengah mud daripada infaknya para sahabat. Karena mereka punya keutamaan yang luar biasa. Orang-orang yang ikut campur dalam fitnah di antara sahabat sehingga pro dan kontra kepada sahabat maka itu hatinya telah terkotori dan dia bisa menjadi orang yang zindiq. Zindiq. Zindiq benar-benar banyak penyimpangannya bahkan bisa kufur. Karena itu ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah ada ungkapan yang sangat indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau dikenal dengan Al-Khalifah Ar-Rasyid Al-Khamis. Termasuk Khulafa Rasyidin yang kelima Beliau mengatakan ketika ditanya tentang fitnah yang terjadi di antara sahabat. Beliau masanya dekat ya, jadi masih merasakan fitnah itu, ribut-ribut pro dan kontra. Beliau ditanya bagaimana sikap kita, apakah pro Muawiyah, pro Ali bin Abi Thalib, pro Aisyah atau yang lainnya, pro siapa kita dan kontra siapa? Kata beliau, ulaika qaumun tahharallahu aydina min dima'ihim. fayatifu an nutahhira al-sinatana min aqradihim Mereka adalah kaum yang Allah membersihkan tangan-tangan kami dari darah-darah mereka. Maka wajib agar kami membersihkan lisan-lisan kami dari kehormatan-kehormatan mereka. Ungkapan yang sangat indah luar biasa. Ulaika qaumun taharallahu aydina min kimaihim fayatifu an nutahhira Al-sinatana min a'radihim ya, Allah membersihkan tangan kita Daripada darah mereka Kita tidak ikut campur dalam perang Alhamdulillah Maka wajib membersihkan lisan Daripada mencacat kehormatan-kehormatan mereka Atau juga hati kita Ya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Ahli sunnah wal jamaah tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang dari para sahabat, tidak berlebih-lebihan. Bagaimana kelompok-kelompok yang lainnya yaitu kelompok rawafid yang berlebih-lebihan melampaui batas sampai menganggap di kalangan sahabat ada yang maksum bahkan para imam yang berbelah dianggap maksum ini berlebih-lebihan. Rasulullah Sallallahu Wasallam saja kita dilarang berlebih-lebihan. La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Aku hanyalah seorang hamba biasa. Katakan hamba Allah dan rasulnya. Allah juga melarang ahli kitab daripada sikap melampaui batas. Dan ini juga larangan kepada kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Hai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu tanpa kebenaran. Dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sikap melampaui batas ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah iyyakum wal ghulu fa ma ahlaka man kana qablakum al ghulu hati-hatilah kamu daripada sikap ghulu berlebih-lebihan karena sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kamu adalah sikap ghulu berlebih-lebihan ya mengkultuskan sehingga sampai diangkat ke derajat Tuhan luar biasa. Orang-orang Syiah provinsi itu luar biasa. Saya pernah baca buku beli di satu toko buku tentang mereka perjalanan kematian. Perjalanan kematian. Jadi menurut mereka di kuburan itu kalau datang malaikat mungkar dan nakir, kita menyebut aja nama Ali bin Abi Thalib, lari semua malaikat, takut sudah. Atau kita menyebut Fatimah, Zahra, lari semuanya. Jadi bukan menyebut Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Bukan Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabi ku Muhammad. Sudah cukup. Ali bin Abi Thalib, malaikatnya lari ketakutan. Kemudian Fatimah, Zahra lari semuanya. Jadi malaikat tanya, "Man rabbuk wa madinuk wa nabiyuk?" Ya. Sudah enggak, jangan tanya tanya. Saya ini pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Takut malaikat. Itu ketika berlebih-lebihan, melampaui batas luar biasa. Dan ini benar-benar terjadi. Sampai mereka kalau mau mati pun bukan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan adalah Ali bin Abi Thalib imami. Ali bin Abi Thalib adalah imamku. Ahli surga berarti dia. Husnul khatimah. Subhanallah luar biasa. Benar-benar melampaui batas. Kita cinta kepada ahlul bait semuanya. Kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada Az-Zahra Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi kepada Sayyidah Syafa'ah Ahlil Jannah Al-Hasan dan Husain. Kita cinta kepada semuanya tapi tidak melampaui batas. Kalau mereka sampai menjadikan kuburan-kuburannya dibangun demikian rupa, dikasih kubah-kubah emas, dikultuskan, disembah, disujuti dan yang lain-lainnya melampaui batas. Ini bukan cinta. Cinta itu adalah mengikuti ajaran mereka, mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, ridho kepada mereka, dan yang lain-lainnya. Kemudian wala natafarraq min ahadin minhum. Kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari kalangan para sahabat. Tidak, semua sahabat baik. Ini juga bantahan kepada kelompok Rafidhah yang mereka itu berlepas diri dari para sahabat, membenci Abu Bakar, Umar. Abu Bakar Umar malah disebut oleh mereka sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Mereka punya doa, Allahumma al'an salamai Quraisy. Ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Wasibtaihima terus anak-anaknya yaitu Aisyah dan Hafsah. Dan al walak wal barak di kalangan mereka itu adalah kalau kita berwalak, loyal, cinta, setia kepada Ahlul Bait, maka konsekuensinya harus barok kepada para sahabat, benci kepada para sahabat. Tidak sempurna walak kita kepada ahlul bait tanpa adanya barok kepada para sahabat. Jadi seperti itu. Sikap yang berlebih-lebihan melampaui batas. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Kalau kita tidak, kita harus tetap adil. Jadi agama Syiah Rafidhah itu timbul dari sifat dengki, marah, emosi. Sehingga agama mereka penuh dengan kebencian, kedengkian seperti itu. Nauzubillah. Para sahabat adalah aulia Allah, wali-wali Allah. Bahkan mereka adalah sultanul aulia, pemimpinnya para wali. Bagaimana kita membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kalau top mereka salah, ya mereka manusia bisa berbuat salah. Tapi kebaikan mereka amat sangat banyak yang mereka layak untuk diampuni dari kesalahannya karena kebaikan-kebaikan mereka yang banyak itu. Kemudian wana nabghadu man hum Kami membenci orang yang membenci para sahabat. Ya, Bagaimana tidak? Kalau orang benci sahabat, kita benci orang itu karena dia membenci para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci sahabat berarti benci agama. Yang membawa agama siapa? Para sahabat. Kalau kita benci sahabat berarti kita membenci agama Islam. Benci agama Islam. Kita membenci murid-muridnya Rasulullah SAW. Dan orang yang menjadi maki sahabat, hakikatnya menjadi maki Rasulullah SAW. Sahabat dicaci maki. Nah, siapa gurunya? Muridnya siapa itu? Muridnya Nabi Muhammad. Oh, berarti gurunya tidak benar. Berarti gurunya tidak benar. Kemudian juga kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat jadi bencinya bukan benci kepada pribadi orang itu, bencinya karena perbuatan orang itu yang salah, yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kebencian kita kepada orang itu akan menyadarkan dia untuk mau kembali ke jalan yang lurus seperti itu. Kemudian juga wa bi ghairil khairiyat kuruhum kita juga membenci orang-orang yang tidak dengan kebaikan menyebut para sahabat. Artinya kita harus menyebut sahabat dengan kebaikan. Karena itu beliau mengatakan wala nadzkuruhum illa bi khair dan kita tidak menyebut tentang para sahabat kecuali yang baik-baik saja. Ceritakan yang baik-baik, yang khilaf, yang ribut, yang membingungkan, kita tahan diri kita, tidak ikut-ikutan di dalamnya. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, cerita-cerita tentang sahabat itu banyak versinya. Fitnah di kalangan sahabat itu versinya banyak, banyak versi. Kalau mereka punya versi, kita juga punya versi, versi-versian. Dan telah didudukkan oleh para ulama di antara kitab yang bagus itu berjudul Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala di dalam kitab itu beliau menjelaskan versi-versi ahli sunnah wal jamaah tentang fitnah-fitnah di kalangan sahabat yang ternyata berbeda dengan versi-versi orang Syiah Rafidhah. Jadi ada versinya. Mereka bilang gini, "Loh, kamu punya versi lain, itu kan versi kamu." Sehingga berita-berita tentang mereka itu banyak yang bohong, palsu, enggak benar, ditambahi, dikurangi, diroba-roba, diselewengkan, macam-macam, membingungkan membingungkan. Kadang kita baca dijelek-jelekan sahabat, wah seakan-akan benar. Ternyata baca kitab yang lainnya dibantah itu, itu tidak benar. Semua yang ditulis oleh ahli bid'ah selalu ada bantahannya dan bisa dibalik untuk memukul mereka sendiri. Kemudian wahabuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada para sahabat adalah agama, keimanan dan ihsan, perbuatan baik wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Benci kepada para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan sikap berlebih-lebihan. Ini adalah aslun azimun. Ini adalah prinsip yang sangat agung yang wajib diketahui oleh kaum muslimin yaitu cinta kepada para sahabat dan menghormati mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ada benci kepada salah seorang pun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ikhwan wa akhwati rahimakumullah, poin yang nomor ke-94 wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah Ahli sunnah wa jamaah menetapkan kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urut-urutannya yang pertama-tama adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tafdilan lahu sebagai bentuk pengutamaan untuk beliau wa takdiman ala jamil ummat dan mendahulukan beliau dari sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian yang kedua adalah untuk sahabat Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridhoinya. Tsumma li Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian yang ketiga untuk sahabat Utsman. Semoga Allah meridhoinya. Tsumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Kemudian yang keempat untuk Ali bin Abi Talib semoga Allah meridainya. Wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul muhtadun. Mereka adalah para khalifah yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dan para imam yang mendapat hidayah dan memberi hidayah. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah selesai pembicaraan tentang wajibnya mencintai sahabat dan walak loyal kepada mereka serta tidak membenci mereka dan membenci orang yang membenci mereka, tidak ikut campur fitnah-fitnah yang terjadi di antara mereka. Lalu beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berbicara tentang khilafah. Siapakah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ahli sunnah wal jamaah jelas Al-Khulafa ar rafidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kenapa pertama-tama sahabat Abu Bakar? Karena memang pada masa Rasulullah SAW di akhir hayatnya sahabat Abu Bakar selalu dijadikan imam dalam sholat. Jadikan imam. Seringkali jadikan imam. Dan ini adalah isyarat bahwa beliau adalah khalifah. Khalifah setelahnya sahabat Abu Bakar. Karena zaman dulu, zaman-zaman salafus soleh dulu, imam itu adalah penguasa atau wakil-wakilnya penguasa. Jadi istilahnya itu kalau presiden itu jadi imam kalau sholat atau dia menunjuk orang sebagai wakilnya. Seperti itu. Karena itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu selalu jadi imam sholat. Demikian pula Rasulullah SAW selalu jadi imam dalam sholat. Ketika beliau sakit diwakilkan kepada sahabat Abu Bakar berkali-kali dan ini isyarat beliau adalah khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Karena itu ketika sahabat Abu Bakar dibaiat, dibaiat untuk menjadi khalifah, para sahabat mengatakan radiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina ala nardhaka lidunyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu untuk agama kami jadi imam dalam salat apakah kami tidak ridha kepadamu untuk dunia kami yaitu menjadi khalifah kalau dalam agama saja kamu dipilih Rasulullah jadi pemimpin apalagi dalam urusan dunia lebih pantas lalu dibaiat dan beliau mempunyai keutamaan jasa-jasa yang luar biasa termasuk minas sabiqin al-awwalin yang pertama masuk Islam sebelum hijrah, setelah hijrah dan beliau orang yang paling afdal setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala karena memang beliaulah yang dipilih langsung oleh sahabat Abu Bakar. Yang jadi masalah bukan dipilih langsungnya itu, yang jadi masalah adalah semua sahabat setuju ijma, sepakat. Dan beliau juga memimpin dengan luar biasa sehingga pemimpin-pemimpin setelahnya merasa keberatan. Berat untuk meniru sahabat Umar Ibn Khattab Allah taala tidak mampu. Kemudian setelah itu yang ketiga sahabat Uthman bin Affan dipilih juga dengan ijma para sahabat setelah dipilih dalam musyawarah. Musyawarah orang-orang yang ditunjuk oleh sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala sebelum wafatnya yang mana yang dipilih itu adalah termasuk al-asyraf al-mubasysyarun bil jannah, sahabat-sahabat terbaik dan akhirnya diputuskan dalam musyawarah itu untuk mengangkat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Dzunuraini wal Hijrataini yang mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Kalsum dan Ruqayyah dan beliau juga mempunyai dua hijrah, pernah hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Kemudian setelah beliau dibunuh dengan cara yang zalim, lalu diangkat khalifah yang berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah urut-urutan kekhalifahan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan uh, tujuan ini juga membantah kelompok yang mengatakan bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dan kemudian 12 keturunannya tidak dan kemudian juga mereka membuat hadis-hadis yang dipahami dengan pemahaman mereka sendiri seperti hadis ketika Hajjatul Wada Rasulullah mengatakan mangkuntu maulahu fa aliyun maulahu siapa yang aku adalah pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya betul sahabat adalah pemimpin tapi beliau menjadi khalifah baru yang keempat itulah saat yang pas beliau memimpin karena sepeninggal Rasulullah beliau masih sangat muda belia muda belia Tak pantas kalau melangkai sahabat-sahabat yang lain Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah itu tentang urut-urutan khalifah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah orang yang berbeda pendapat dalam urut-urutan kekhalifahan yang tidak sepakat dengan ini kata beliau bahwa adallu min himari ahli. Dia lebih tersesat dari keledai keluarganya sendiri. Jadi kalau orang tidak sepakat dengan urutan seperti ini, dia adalah orang yang sangat tercela. Fadhallu min himari. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke-95. Wa annal asyrata الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata Al-Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya dan bahwasanya sepuluh sahabat yang nama-nama mereka telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan beliau memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka adalah ahli syurga. Kami bersaksi bahwa mereka adalah benar-benar ahli syurga sebagaimana persaksian Rasulullah Wasallam untuk mereka. Al Ashraf Al mufassharun di sana. Ini penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah dihafal. 10 sahabat aja masa enggak hafal. Padahal pemain Manchester United, kemudian Juventus, setan merah, setan apa itu, apa semua kita. Sepak bola 11 orang kita apa? 22 apa? Ini 10 ahli surga masa enggak apa? Siapa saja sepuluh sahabat itu Yang pertama-tama adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali Tinggal enam Enam itu disusun dalam satu bed syair Sa'idun wa Sa'dun wa Ibn Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu Enam Sepuluh sahabat Kalau di situ urut-urutannya Kemudian yang kelima adalah Talha Talha bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu Az-Zubair, Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Kemudian setelah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu adalah Sa'id bin Zaid. Kemudian yang setelah itu adalah Abdurrahman bin Auf Kemudian yang setelah itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang dikenal dengan Aminu Hadil Ummah, orang kepercayaan umat ini. Ini adalah pujian langsung dari Rasulullah SAW untuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa kok cuma 10 saja? Sebenarnya bukan 10 ini saja. Tapi diringkas 10 karena Rasulullah memang menyebut mereka dalam satu hadis. Asyratun fil jannah. Sepuluh sahabat ahli syurga, Sehingga mereka dikenal dengan al-asyraf al mubasyarun fil jannah. Sebenarnya masih ada juga sahabat-sahabat yang lain yang di yang disebutkan Rasulullah sebagai ahli syurga seperti Tafid bin Qais bin Syammas. Kemudian juga sahabat Abtasha bin Mikson Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan beliau adalah masuk surga tanpa kisah dan tanpa adat. Sekarang ini kan ada figura itu, Ada al al Mufasyarun di sana, sepuluh sahabat ahli surga. Nah, itu bagus itu. Itu figura itu dipajang di rumah. Ya, di samping untuk hiasan rumah juga untuk supaya kita ingat untuk keluarga, untuk anak-anak. Kemudian juga kali doskop global tentang sirah Nabi. Masya Allah, bagus sekali. Jadi ini tentang sepuluh sahabat, kemudian juga ada yang lainnya pula Abdullah bin Salam dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Poin yang nomor ke-96. Masih tentang akidah kita terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waman ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas wa dhurriyatihi al-muqaddasina min kulli ris faqad bari'a minan nifaq kata beliau dan para siapa yang berkata-kata baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dari semua keburukan dan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak cucu Rasulullah yang dibersihkan dari semua kotoran Orang yang berkata kata kebaikan tentang mereka berarti dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Ya, inilah sikap adil ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu selalu pertengahan. Karena ahli sunnah itu netral. Netral, tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini, tengah-tengah, alal hak. Ahli sunnah gak punya kepentingan apa-apa. Ahli sunnah cuma mendudukkan masalahnya. Quran begini, sunnah begini, kejadiannya kayak gini. Tak punya kepentingan. Sementara kelompok-kelompok yang lainnya punya kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, repot menghalalkan segala cara. Di sini adalah kita dianjurkan agar kita termasuk orang yang bebas dari kemunafikan, yaitu kita mengucapkan yang baik-baik tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang baru saja kita bicarakan. Kemudian juga tentang istri-istri Rasulullah SAW yang suci dari semua yang buruk-buruk dan juga anak keturunan Rasulullah SAW yang dibersihkan dari semua kotoran. Ini sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala Allah ingin menghilangkan, membersihkan dari kamu kotoran wahai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mensucikan kamu semuanya dengan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Kalau antum lihat ayat ini urut-urutannya setelah bicara masalah apa. Nanti antum buka lagi ya surat Al-Ahzab. Ini kan tiga Antum baca ayat-ayat setelahnya, eh, sebelumnya. Sebelumnya itu berbicara tentang istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayat ini yang paling pantas adalah ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga masuk ahlul bait keluarga Rasulullah secara umum. Karena ada sebagian yang apa namanya membatasi ayat ini hanya untuk beberapa orang saja, yaitu Al Hasan Al Fatimah Ali Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhum. Dibatasi itu saja ahlul bait. Padahal ahlul bait maknanya luas. Siapa saja yang diharamkan sodakok atas mereka termasuk juga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahlul bait. Apalagi kalau kita lihat susunannya, susunannya ayat ini sebelumnya bicara masalah istri, istri, istri itu semuanya lalu begini. Allah ingin menghilangkan dari kamu kotoran wahai keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bahkan termasuk ahlul bait pula adalah ahlul Abbas, keluarganya Abbas. Alu Abi Talib keluarganya Abu Talib. Al Harith bin Abdullah keluarganya Al Harith bin Abdul Muttalib. Jadi maknanya sangat luas keluarga. Maksudnya di sini adalah membela para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok laki-laki Rafidhah membenci para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduh Ibunda Aisyah sebagai sebagai orang yang berselingkuh. Ibunda Aisyah dituduh berselingkuh. Memang sempat ada fitnah ditujukan kepada Ibunda Aisyah, tapi langsung oleh Allah dibersihkan dari tujuh lapis langit bahwa Ibunda Aisyah bersih yang kemudian dikenal ceritanya dengan hadithul ifki, berita bohong. Dan Allah memuji karena kalau istrinya Rasulullah itu orang-orang yang busuk Berarti suaminya juga orang yang orang yang apa? Otomatis kan? Otomatis. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nur 26, "Al-qafitatu lil qafitin wal qafituna lil qafitat wat tayyibatu lil tayyibin wat tayyibuna lil tayyibat." Perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi tidak mungkin Allah memilihkan untuk Rasulullah SAW perempuan-perempuan yang tidak baik, yang tidak layak, tidak cocok untuk Rasulullah SAW Pasti Allah tidak memilihkan untuk beliau kecuali yang baik-baik juga. Demikian pula anak keturunan Rasulullah SAW yaitu Al-Hasan wal Husain yang dikenal dengan Sayyidah Syabab ahli Jannah. Dua pemimpin para pemuda ahli syurga. Kalau Abu Bakar dan Umar Sayyidah Kuhul Ahli Jannah Pemimpin orang-orang tua Ahli surga Abu Bakar dan Umar Kalau Al-Hasan wal Husain Pemimpin para pemuda Ahli surga Kita mencintai mereka semuanya Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan di hati mereka ada paparan-paparan kepada para sahabat Rasulullah SAW membenci mereka, menghujat mereka dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah dalam salah satu khutbahnya di Sahih Muslim beliau mengatakan tidak e, di, tempat namanya Ghadir Khum, Ghadir Khum ya, setelah perang setelah hajatul Wada' haji perpisahan. Ghadir Khum, tempat air milik Makhum, namanya orangnya Khum. Ghadir Khum. Beliau mengatakan, "Amma ba'du ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun, yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujib." وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله والرغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا Beliau berkhutbah, wahai manusia, ingatlah, aku hanya manusia biasa. hampir hampir hampir datang kepadaku utusan Tuhanku untuk mencabut nyawaku dan aku memenuhi panggilannya. Aku tinggalkan padamu dua at-taqalain, dua hal yang berat yang kamu tidak akan tersesat kalau eh, berpegang dengan keduanya. Yang pertama-tama adalah kitab Allah Al-Qur'an yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah, berpegang teguhlah dengannya. Lalu beliau menganjurkan dan memotivasi agar kita berpegang dengan kitab Allah. Kemudian beliau mengatakan wa ahli baiti dan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti aku ingatkan kamu kepada Allah tentang keluargaku. Diucapkan oleh beliau tiga kali. Di sini Rasulullah memberikan pusaka dua, Quran dan Ahlul Bait. Dalam riwayat yang lainnya kita wa sunnati, Quran dan sunnahku. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara kedua-duanya ini. Tidak ada pertentangan sama sekali. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya Ahlul Bait. Ajarannya Ahlul Bait adalah sunnah. Jadi nggak ada pertentangan. Ada yang memegang ini saja Ahlul Bait. Itu sunnah itu bikinannya ahli sunnah. Enggak, itu benar semuanya. Ahlu sunnah itu ya ahlul bait. Ahlul bait adalah ahli sunnah. Seperti itu. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengatakan Muhammad Muhammadan fi ahli baitih. Dekatilah Nabi Muhammad sallallahu melalui keluarganya. Kalau ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu melalui keluarganya. Ya, ini diantara cara supaya kita terbebas dari sifat kemunafikan. Berkata-kata yang baik tentang para sahabat semuanya, tentang istri-istri beliau semuanya, dan tentang keturunan keluarga Rasulullah SAW semuanya. Kemudian setelah itu beliau berbicara lagi Al Imam Al-Tahawi rahimahullah taala ya tentang para salafus saleh ya. Insyaallah kita lanjutkan saja pada waktu setelahnya. Kemudian juga beliau berbicara tentang para wali, karomat dan yang lain-lainnya. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong silakan. ya pendekatan sunnah fiqah takrib pada sunnah wafiqah ini dari dulu pendekatan dari dulu ya bukan baru yang jadi masalah itu apakah bisa pendekatan siapa yang nggak mau semuanya mau pendekatan bersatu harapan kita keinginan kita adalah bersatu cuman kenyataannya apakah bisa ada seorang yang ketika itu beliau akan membuat disertasi tentang takrif baina sunnah wa syiah. Pendekatan antara sunnah dan syiah telah beliau usulkan kepada dosen-dosen pembimbingnya semuanya setuju disertasi untuk mendapatkan S3-nya. Lalu mulailah mencari bahan-bahan untuk nulis disertasinya. Kalau ahli sunnah bahannya banyak dia punya. Lalu dia cari bahan-bahan dari orang-orang Syiah, kitab-kitabnya yang asli, kitab-kitab rujukannya, usul-usulnya. Telah dikumpulkan semuanya, mulai dia menulis pendekatan. Ternyata setelah tahu isinya kitab-kitab Syiah itu, beliau berkesimpulan tidak mungkin bisa ada pendekatan. Karena bertolak belakang ini ke barat, ini ke timur, tidak bisa ketemu. Kecuali kalau saling ngalah. Kamu ngalah kamu ini kamu gugurkan dulu, ini kamu gugurkan dulu, ini kamu gugurkan dulu. Nanti kita baru bersatu. Bisa enggak seperti itu? Ya enggak mungkin, enggak mungkin malu mereka. Jadi mereka-mereka yang mau mengadakan pendekatan itu pendekatan menurut versi dia sendiri. Tapi orang Syiahnya sendiri nggak mungkin mau seperti itu. Akhirnya dia tidak jaring oleh disertasi tentang takrib baina sunnah wa fi ala jadi akhirnya dia malah mengusulkan ganti disertasi judulnya adalah pengkhianatan pengkhianatan fi'ah dalam sejarah setelah baca isinya kitabnya seperti itu jadi pendekatan memang diinginkan harapannya tapi apakah bisa apakah mampu yang kita khawatir semalam kita ahli sunnah pendekatan-pendekatan Akhirnya mereka jaya Kita ditikam dari belakang Nah Sejarah mengatakan seperti itu. Semboyan, pendekatan-pendekatan, akhirnya mereka dagangannya laris, laku di mana-mana. dan laku, ahli sunnah dihabisi. Seperti itu. Jadi pendekatan itu diharapkan, diharapkan ya. Tapi apakah bisa? Apakah mungkin? Seperti itu. Adapun Syiah sendiri bertingkat-tingkat macam-macam ya. Ada Syiah Zaidiyah itu yang masih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagaimana juga juga penimbangan-penimbangan ada di dalamnya. Tapi yang banyak sekarang ini adalah uh, imamiyah, syariah, itna asyariyah yang akidahnya sama dengan yang telah disebutkan tadi itu. Ya. Fadhil silakan kalau ada yang lainnya. Fadhil apakah memang semua sahabat itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga? Ya. Apakah semua sahabat dijamin oleh Allah masuk surga? Iya, secara umum seperti itu. Secara umum para sahabat dijamin oleh Allah masuk surga. Secara umum ya, secara umum para sahabat. Seperti itu. Karena yang namanya sahabat itu kita kembali kepada definisinya. Orang yang ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Berarti orang munafik tidak masuk sahabat. Orang munafik tidak masuk sahabat. Oh, sahabat. Jadi kalau sahabat pasti masuk surga, pasti. Seperti itu. Ya, kalau ada yang lainnya silakan. kekafiran dengan menfonis kafir orang itu berbeda. Kalau perbuatan perbuatannya jelas, ini perbuatan perbuatan kufur jelas. Tapi menfonis orangnya kafir itu tidak gampang. Jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang menfonis orang kafir. Karena tidak dicontohkan itu oleh para ulama oleh salafus oleh menfonis bulan kafir bulan tidak gampang itu. Kalau perbuatannya bisa menyebabkan kekafiran, perbuatannya adalah perbuatan kufur, perbuatannya adalah perbuatan syirik, jelas gamblang seperti matahari di siang bolong. Cuman yang jadi masalah itu langsung bulan kafir, bulan kafir. Nah, itu tidak gampang. Tidak gampang, amat sangat sulit. Harus ada tawakkul surut, wantifa'ul mawanib, syaratnya penuh, enggak ada penghalang. Dan itu pun juga kita jangan ceroboh dari kita harus ada ulama yang seperti itu mengatakan dan kita tidak ada contohnya Mana dari para ulama mengkafir-kafirkan orang Tidak ada Hatta orang paling sesat sekalipun Kita hampir tidak pernah mendengarkan ulama Memponis dia kafir Paling-paling para ulama menyatakan dia tersesat dolun mudin sesat Menyesatkan Tidak gampang mengkafirkan itu Jadi yang gampang-gampang mengkafirkan itu Itu Dia terinspirasikan oleh pemikiran pengarif mendapat inspirasi dari pemikiran Khawarij. Ya, panggil para ada yang lainnya silakan. Panggil. Seseorang apa? Oh ya, mimpi ketemu Rasulullah ya. Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah SAW dan yang dilihat itu Rasulullah seperti dalam sifat-sifatnya yang ada di buku-buku sirah, itu Rasulullah kan. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai beliau. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Orang yang mimpi ketemu aku berarti itulah aku. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku dalam bentuk aslinya. Tapi kalau dalam mimpi kita lihat ada orang nyukur jenggot, ya, ya pakai celana jin, anak Rasulullah, anak Rasulullah. Maka jawab akan ya, tak iblis, kamu adalah iblis. Karena nggak mungkin Rasulullah nyukur jenggot, nggak mungkin Rasulullah pakai celana jin, nggak benar. Tapi kalau yang kita lihat dalam mimpi itu sama dengan yang ada di buku sirah bagaimana bentuk jenggotnya beliau, keningnya beliau, matanya beliau, dadanya beliau, semuanya persis. Nah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadal kalau ada yang lainnya. Atau saya kira cukup ya. Insya Allah hari Kamis depan kita libur satu. Dan Kamis berikutnya lagi Insya Allah seperti biasa kita lanjutkan. Dan kitab ini tinggal sedikit kita ya. Tinggal bisa jadi kita tinggal dua kali pertemuan. Dua atau satu kali pertemuan. Nanti setelah itu kita ganti kitab yang lainnya. Kalau keinginan saya sekarang ini untuk mengganti kitab Syarah Rukun Iman. Rukun Iman yang enam itu itu ada syarahnya yang panjang lebar. Saya kumpulkan dari syarahnya para ulama. Khusus kita bahas rukun iman. Karena itu adalah prinsip dasar keimanan yang kita semua harus tahu. Iman kepada Allah kita bahas Kemudian juga iman kepada malaikat-malaikat Allah dan setelahnya. Jadi khusus bahas rukun iman saya kumpulkan dari syarah-syarah para ulama dan alhamdulillah bahan-bahannya sudah tersedia. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma amin Subhanallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ilan Tafafiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh